الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم Pada pertemuan yang terakhir dari <clears throat> pelajaran Al-Fawaqih Al-Janiyah min al-athar salafiyah telah kita baca penjelasan bahwasanya seorang muslim hendaknya membedakan dirinya dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik serta keseluruhan ahlul batin baik dalam akidahnya maupun dalam penampilan luarnya. Bukan sekedar perbedaan dalam keyakinan, akan tapi hendaknya juga diwujudkan dengan membedakan diri dari mereka semua dari sisi penampilan. Sehingga telah kita baca bagaimana para salaf di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul menegaskan agar seorang muslim menjauhi pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan menunjukkan keislaman tersebut dengan pakaian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir maupun musyrik. Dan hal ini juga datang dari para sahabat yang lain Di antaranya yang belum sempat kemarin kita baca perkataan dari penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Thabit adalah seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari sisi mudahnya lisan beliau untuk mengucapkan syair dan syair-syair beliau syair-syair yang dilakukan untuk membela Islam menunjukkan kemuliaan Islam dan untuk menghujat orang-orang kafir. Di antara syair beliau yang terkumpul dalam kumpulan syair-syair Hasan beliau katakan fala taj'alu lillahi niddan wa aslimu maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dan Islamlah kalian Masuklah kalian ke dalam Islam. Wala talbasu ziyan kazil a'ajimi dan jangan kalian memakai perkara-perkara yang merupakan ciri khas orang-orang aajim orang-orang selain Arab. Yang tentunya al-ajim eh, yang di sini yang dimaksud orang-orang selain Arab yang mereka berada di atas kekufuran dan kesyirikan. Ini seharusnya dibaca sekalian dengan pembahasan yang lalu. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu perkataan Syekhuna Muhammad Ma'ni hafizahullah taala wa qala al-hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala Takmishul izari ila nisfi saq al arabu tamdahu fa'ilahu ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم memendekkan izar sarung sampai ke pertengahan betis dulu orang-orang Arab memujinya jadi memang hal ini ikhwanifillah memakai sarung memakai jubah dari pakaian para lelaki dipendekkan sampai ke pertengahan betis, dulu orang-orang Arab telah memujinya. Memuji pelaku yang demikian tersebut. Thumma Allahu bil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dengan Islam, fasannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mensunnahkan yang demikian itu bahwasanya pakaian kaum mukminin disunnahkan untuk dipendekkan sampai ke pertengahan betis. Dan ini termasuk adat Arab yang kemudian ditetapkan menjadi adat Islam. Menjadi pakaian Islam yang tidak boleh seseorang muslim membencinya Hal ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tegaskan dalam hadis yang banyak ikhwanifillah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Jurai Jabir bin Muslim radhiyallahu anhu sebuah hadis yang panjang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan pada hadis tersebut tentang beberapa adab Islamiyah yang diantaranya adalah perkataan beliau warfa izaraka ila nisfis angkatlah sarungmu sampai ke pertengahan betis Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat sarung sampai ke pertengahan betis. Perintah. Namun Rasulullah memberikan kelonggaran dalam kalimat berikutnya. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Apabila engkau tidak mau mengangkatnya sampai ke pertengahan betis, maka sampai ke dua mata kaki. Tidak boleh melebihi dari itu. Tayyib. Wa iyyaka wa isbal al izar fa innaha min al makhilah. Wa inna Allah la yuhibbul makhilah. Dan berhati-hatilah kalian dari isbal yakni memanjangkan pakaian atau sarung tersebut melebihi mata kedua mata kaki karena sungguhnya perbuatan yang demikian tersebut termasuk kesombongan dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai kesombongan. Yang diinginkan dari hadis ini ya fillah penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk mengangkat pakaiannya baik itu berupa sarung ataupun sirwan ataupun komis paling utama diangkat sampai ke pertengahan betis. Adapun apabila dia enggan untuk melakukan demikian, maka paling panjangnya adalah sampai ke kedua mata kaki, tidak boleh melebihinya. Ini batasannya. Jadi antara betis sampai kedua mata kaki inilah pakaian kaum mukminin. Dan Al-Hafidz rahimahullah taala di sini dinukilkan mengatakan suatu perkataan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pakaian bagi seorang mukmin Beliau ya. mengatakan Wabal al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Walhasil anna lirijali halain hal istihbabin Wahuwa an yakmasira bil izani ala nisfi saqi wa hal jawazin Wahuwa ilal ila al Kesimpulannya bahwasanya bagi para lelaki itu ada dua keadaan Keadaan yang pertama yaitu keadaan yang disunnahkan. Bagaimana keadaan tersebut? Yaitu dia memendekkan izarnya sampai ke pertengahan betis. Ingat, sampai ke pertengahan betis tidak lebih ikhwanifillah. Apabila seseorang melebihi, ya, lebih tinggi dari pertengahan betis, maka dia telah menghulu dalam hal tersebut dan menyelesaikan sunnah. Tapi bukan berarti di sini semakin tinggi dia mengangkat izarnya semakin bagus tidak. Kan tapi sampai ke pertengahan betis. Ini keadaan yang paling utama. Kemudian wahala jawaz, keadaan yang diperbolehkan. Wahwa ilal ka'bain yaitu sampai ke kedua mata kaki. Tidak boleh lebih rendah daripada kedua mata kaki. Dan dalil dari kesimpulan ini sangat jelas sebagaimana dalam hadis yang kita baca Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya itulah izar seorang mukmin. Izratul mukmin ila nisfi Bagian seorang mukmin atau izar seorang mukmin, seorang muslim sampai ke pertengahan petis Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan izratul muslimi ila nisfi sa' wala haraja aw la junaha ma bainahu wa bainal ka'bain Pakaian seorang muslim paling utamanya adalah sampai ke pertengahan betis. Dan tidak mengapa antara betis dengan kedua mata kaki. Jadi inilah keadaan yang dikatakan oleh Al-Hafidh Harun Jawaz. Keadaan yang diperbolehkan yaitu antara mata kaki dan pertengahan betis. Baik. Adapun yang berada di bawah mata kaki, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka la asfala min al kabaini fahuwa finnar. Wa man jarra izarahu batara lam yanzurillahu ilaih. Dan apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki maka dia itu di neraka. Dan barang siapa yang menyeret izarnya dalam keadaan dia sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dikatakan oleh Imam Nawawi bi isnadin sahih. Dan karena pentingnya hal ini, Alhamdulillah, Terlebih lagi kebanyakan kaum muslimin lalai darinya dan menganggapnya bukan termasuk permasalahan agama. Bahkan orang-orang yang mau melaksanakan sunnah tersebut dicemooh dan dihina. Ini tentunya perkara yang memprihatinkan bagi kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bisa memahami agamanya. ini. Karena sungguh pada permasalahan ini telah datang banyak dalil yang seandainya seorang muslim betul-betul beriman terhadap hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berani dia, walaupun hanya sekali untuk menjulurkan sarungnya ataupun celananya sampai ke bawah mata kaki. Baik. Di antara hadis yang datang dalam masalah ini apa yang disebutkan tadi? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Maka asfala min al-ka'bayn fa huwa Bapak ya, udara di bawah mata kaki maka tempatnya di dalam neraka. Dan dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan La yanzurullahu al qiyamah illa man jarra izarahu batar Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seseorang pada hari kiamat yaitu orang yang menyeret izarnya iya, dalam keadaan dia menyombongkan diri. Juga hadis yang senada atau semakna dengan hadis Abi Sa'id tadi yang datang dari Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. Ma'as malam minal ka'baini minal izari wa Apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari izar sarung mencakup juga celana, komis ataupun juga maka tempatnya di dalam neraka. Dan dalam hadis Abi Dzar dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatatun la Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dengarkan tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka tidak akan melihat kepada mereka dan tidak akan membersihkan mereka dan bagi mereka itu azab yang pedih berapa macam ancaman di sini tidak diajak bicara tidak dilihat oleh Allah tidak dibersihkan oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih berapa ancaman bagi ketiga golongan ini. Siapa ketiga ini? Qala Abu Dzar faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha Rasulullah membaca atau mengulangi perkataan tersebut selama atau sebanyak tiga kali. Diulang tiga kali agar betul-betul orang yang mau selamat dari tempat ancaman tersebut memperhatikan. Dan telah kita lewati tadi pada pelajaran usul tafsir. Di antara faedah diulang-ulangnya suatu kisah dalam Al-Quran dikarenakan pentingnya. Demikian pula hal ini. Rasulullah mengulang-ulang perkataan tersebut karena pentingnya dan karena bahayanya apabila seseorang meremehkan hal tersebut. Maka Abu Dhar pun mengatakan, "Khadu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Sungguh celaka dan merugi mereka itu. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Al-musbiru wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil hanifil kadhib." Al-musbil yang dalam riwayat yang lain al-musbilu izar. Seorang yang memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kakinya. Ini golongan yang pertama dari ketiga golongan yang mendapatkan empat ancaman tadi. Seorang yang musbil pakaian Walmanan dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan seorang yang memperlaris dagangannya dengan sumpah palsu. Ini tiga golongan. Dan yang menjadi inti pembahasan kita adalah golongan pertama yaitu al-musbil Suatu perkara yang remeh tapi ternyata menimbulkan akibat yang sangat fatal. Karena memang penjuluran Pakaian melebihi kedua mata kaki akhwanifillah telah datang ketegasan dalam syarat ini bahwasanya hal tersebut merupakan sifat kesombongan. Jadi jangan sampai seseorang kemudian beralasan bahwasanya yang terancam dengan hukuman tersebut apabila seorang memanjangkannya karena sombong. Baik. Memang dalam beberapa hari datang batasan seseorang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Dan tentunya yang demikian ini semakin dahsyat ancaman. Dan di sana ada nas yang secara mutlak tidak menyebutkan adanya sifat kesombongan tersebut. Jadi mencakup orang yang memanjangkan baik karena sombong atau karena tidak. Bahkan memanjangkan pakaian melebihi kedua mata kaki itu sendiri Alhamdulillah dia akui ataupun tidak hal tersebut merupakan sifat kesombongan. Kenapa? Karena telah kita baca tadi dalam hadis Jabir bin Sulaim. Rasulullah mengatakan, "Wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha al makhilah." Hadis ini sangat tegas. Hadis yang dihasankan oleh Syekh bin rahimahullah taala dalam As-Sahihul Muslim. Berhati-hatilah kalian dari memanjangkan mata, memanjangkan pakaian melebihi kedua mata kaki. Kenapa kok dilarang dari yang demikian Rasulullah menjelaskan alasannya. Fa minal Karena perbuatan tersebut secara kesendiriannya termasuk dalam bentuk mahina, bentuk kesombongan. Taib. Jadi kalau seseorang mengatakan ketika disampaikan hadis tersebut, saya akan tidak melakukannya karena sombong. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya perbuatanmu itu sendiri sudah masuk dalam kategori kesombongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan demikian, telah menghukumi seseorang yang memanjangkan izarnya sampai di bawah kedua mata kaki itu termasuk seorang yang sombong dan perbuatan tersebut perbuatan kesombongan dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencintai kesombongan. Sehingga memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki secara mutlak hukumnya haram ya Baik dia memanjakan hal tersebut karena untuk bergaya-gaya, menyombongkan ini di hadapan manusia ataupun karena perbuatan yang tidak ada dalam dirinya terbersih kesombongan tetap hal tersebut diharamkan. Kenapa? Karena hai'ah atau keadaan yang demikian itu di mana seorang muslim memanjangkan celananya atau memanjangkan sarungnya atau jubahnya atau gamisnya melebihi kedua mata kaki Rasulullah telah mengatakan fa innaha min Sungguhnya demikian itu termasuk kesombongan. Dan dalam antar yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Malik di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat di akhir hayatnya ikhwanillah dengan perkara tersebut yang menunjukkan bahwasanya perkara ini memang betul-betul perkara yang hendaknya kita semua memperhatikannya. Kita biasakan anak-anak sedini mungkin yang laki-laki tentunya untuk tidak isbal dalam pakaian. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Qala hafizahullah. Ada syabun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi sakaratil maut. Falamma ra'ahu yajurru izarahu qala lah ya ibn akhi irfa izarak fa innahu aqqa li thawbika wa aqqa li rabbika seorang pemuda mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau saat itu sedang sakaratul maut maka tatkala beliau melihat pemuda tersebut menyeret izarnya, yakni sarungnya melebihi apa kedua mata kaki terseret. Maka Umar mengatakan, wahai anak saudaraku, angkatlah sarungmu. Karena sungguhnya yang demikian itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa untuk pencipta merupakan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Amr ibn Maimun qala Amr ibn Maimun fa wallah ma mana'ahu ma kana fihi an nasaha. Maka Amr ibn Maimun mengatakan demi Allah tidaklah menghalangi dia yakni Umar bin Khattab maka nafihi perkara yang saat itu dia sedang berada di dalamnya yaitu dalam keadaan sakarat yang kita tahu bagaimana khalifah yang mulia ini akhwani dia ditusuk dalam keadaan dia mengimami sholat tayyib dalam keadaan terluka menghadapi ajalnya tidak menghalangi yang demikian itu dari memberikan nasihat. Dan inilah para salaf kita. Yang hanya kita mencontoh mereka dalam keadaan bagaimanapun mereka senantiasa menebarkan nasihat. Lihat bagaimana Umar menasihatkan dalam keadaan yang demikian itu dengan perkara yang mungkin dianggap remeh. Orang sedang menghadapi sakarat, menghadapi rasa sakit yang dahsyat, melihat seorang pemuda pakaiannya melebihi mata kaki, beliau nasihatkan untuk mengangkatnya. Maka inilah yang hendaknya kita contoh kita. Dan yang kita hidupkan al-munasahah, saling nasihat menasehati tentunya dengan cara yang baik. Lihat Umar bin Khattab bagaimana beliau menasehati pemuda tersebut. Dan dari sini pula kita ambil pelajaran betapa pentingnya perkara tadi di mata para salaf. Karena sekecil apapun keharapan fillah, sekecil apapun kemaksiatan, apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi banyak. Bukankah gunung yang begitu besar itu merupakan kumpulan kerikil-kerikil yang kecil? kerikil demi kerikil, kerikil, kerikil yang kecil tertumpuk menjadi gunung. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, La nasogi rotan, fa innal jibala minal hasab. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa-dosa kecil karena sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu berasal dari kumpulan kerikil-kerikil ini dosa kecil. Terlebih lagi permasalahan al-isbal ikhwanifillah termasuk kategori kabair. Berdasarkan dalil-dalil yang datang tadi. Ancaman yang begitu dahsyat dengan empat macam ancaman. Dalam satu hadis Terlebih lagi kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya perkara tersebut merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang mukmin menjauhinya. Dan tidak usah pedulikan orang-orang yang mengejek baik itu dengan kebanjiran, baik itu dengan perkara-perkara yang lain karena yang kita harapkan adalah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala bukan keriduan manusia. Mereka tidak peduli kelak ketika kita menghadapi kesusahan yang payah di hari akhir ikhwanifillah. Mereka akan memikirkan diri, diri mereka sendiri. Lalu kenapa kita untuk melaksanakan apa yang terjadi perintah Allah Subhanahu wa taala merasa berat karena ucapan-ucapan yang datang dari sesama makhluk. Tapi Ini tentang permasalahan isbat. Dan dari hadis yang kita baca tadi ya bahwasanya keadaan yang diperbolehkan antara pertengahan betis sampai ke kedua mata kaki. Kemudian yang dilarang yang di bawah mata kaki. Lalu bagaimana keadaan seseorang yang pas izarnya itu di mata kami? Maka keadaan yang demikian ikhwanifillah masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mushtabihat dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat. Baik. Kalau seorang masuk ke situ dia akan terjatuh dalam keharuman. Faman waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Karra'i yara'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan binatangnya di dekat daerah larangan. Maka dia pun tidak akan terasa akan memasuki daerah angan tersebut. Taib. Maka dengan ini jangan kemudian seorang mengambil jalan ini, yaitu berarti kalau pas ya, di tengah-tengah mata kaki itu diperbolehkan tidak. Karena demikian ini adalah daerah larangan ya, seorang yang mendekati daerah yang demikian itu bisa terjatuh dalam keharaman. Di sana pula seseorang yang mungkin suatu saat melorot izarnya karena kebesaran atau kelonggaran dan dia tidak menyengajanya, maka yang demikian itu diampuni dalam syariat ikhwanifillah. Dan tentunya dia berusaha untuk menjaganya agar tidak melorot sampai ke bawah mata kaki. Sebagaimana hadis datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Mancar atau bahu khuyala lam yang yandurilllahu ya qiyamah. Siapa saja yang menyeret pakaiannya dalam keadaan menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Faqala Abu Bakr ya Rasulullah inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahada. Wahai Rasulullah sebutnya salah satu sisi dari izahku ini melorot kecuali apabila aku betul-betul menjaga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna kalasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukanlah termasuk orang-orang yang melakukannya karena khuyala. Maksudnya karena memang keadaan yang di luar kemampuan dia melorot ya, bukan kemampuan dia. Tiba-tiba melorot salah satu sisi dari izar beliau. Walaupun demikian, ya, beliau tetap apa muahadah menjaganya agar tidak melorot. Berarti ketika suatu saat izar atau pakaian melorot karena kebesaran ini termasuk perkara yang dimaafkan. Dan dari sini pula perlu diperhatikan ikhwanifillah. Terkadang karena semangat dalam ingkar munkar melihat saudaranya yang telah dikenal bahwasanya telah memahami masalah isbal terus tiba-tiba kelihatan menjulur sampai ke mata kaki maka diingatkan diingatkan dengan cara yang halus karena kita yakin dan husnudzan kita kepada dia bahwasanya dia melakukan tersebut karena tidak kesengajaan. Karena melorot maka diingatkan ya akhi irfa izarak. Ya, akan izarmu, akan sarungmu. Ya. Jangan sampai melebihi kedua mata kami. Taib. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.